Muhammad Surur Zainul Abidin ini dahulu sempat dipuji oleh para ulama dengan dakwahnya menampakkan dakwah salafiyah sehingga sebagian para ulama mengharap bahwa dia berhasil mengkader salafiyun ahli sunnah namun lama kelamaan semakin menampakkan dirinya ternyata dia berada di atas manhaj yang jauh dari manhaj ulama sunnah bahkan dia mulai melecehkan para ulama merendahkan para ulama dan mencela kitab-kitab akidah sampai dalam salah satu kitab yang dia sebutkan ucapannya Kitabnya yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Ternyata isinya manhajuhu manhajus surur fi da'wati ila hizbi syaitan. Dia sebutkan dalam kitabnya itu yang mengatakan nazartu fi kutubil aqidah faraitu anna uslubaha fihi kathirun minal jafaf li'annaha nususun wa ahkam saya melihat kitab-kitab aqidah saya perhatikan lalu saya berkesimpulan bahwa uslub metode yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut kaku fihi kathirun minal jafaf kathirun minal jafaf yakni sesuatu yang yang tidak sejalan dengan zaman sekarang ini ya. tidak bisa diterapkan di zaman sekarang ini kenapa karena di dalamnya hanya ada nusus wa ahkam hanya dalil-dalil saja dan hukum-hukum saja mau jadi dia itu ada ada pembahasan tentang pandangan seorang pemikir pendapat seorang politikus. Itu yang diinginkan. Ya. Jangan sekedar menyebutkan dalil. Jangan sekedar mengatakan kala Allah, kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang jadi pedoman kamu? Ya Muhammad surur. Nah, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Nibaz rahimahullah Ketika beliau ditanya tentang ucapan Muhammad Surur ini, maka beliau mengatakan hadhihi riddah wa kalimatun khabithah. Ini kemurtadan, bahaya ini kalimat. Kalimat yang sangat buruk. Beliau ditanya tentang kitab tersebut. Kitabnya Muhammad Surur, kata beliau, yahrumu bai'uhu wa yajibu tamziquh diharamkan untuk diperjualbelikan dan wajib untuk di tamzik al tamzik di apa disobek-sobek dihancurkan gitu ini Syekh bin Baz rahimahullah taala yang sebahagian mereka dari kalangan sururiyin semacam firanda dan yang semisalnya sering menukil perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan bahwa masa ini adalah masa lemah lembut ya. lemah lembut kepada kaum muslimin rifq naam ada tempatnya pembahasan rifq ini lemah lembut kepada kaum muslimin ada tempatnya harus ditempatkan pada penempatan yang sesuai Lalu mengapa beliau berfatwa seperti ini terhadap kitabnya Muhammad suruh? Ini lembut gak ini? Yahrumu bay'u. Gak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya. Harus di tenzik. Disobak-sobek itu. Saya nggak tahu apa terjemahannya. Tanzib. Ini dihancurkan. Nah, ini perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Saya tidak perlu menukil perkataan para ulama yang lain, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, itu hal yang ma'ruf sudah. Ya. Kadang-kadang sebagian mereka berat untuk menerima. Ini fatwa Syekh bin Baz. Al-Allamah Salih Fauzan Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan tentang Muhammad Surur. محمد سرور بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة وكتب السلف ويوجههم إلى الأفكار الجديدة والكتب الجديدة التي تحمل أفكارا مشوهة كتب العقيدة آفتها عند سرور أنها نصوص وأحكام فيها قال الله وقال رسوله وهو يريد أفكار فلان وفلان لا يريد نصوصا وأحكاما Muhammad Surur ini dengan ucapannya ini menyesatkan para pemuda. Memalingkan mereka dari kitab-kitab akidah yang sahih. Dari kitab-kitab salaf. Dan mengarahkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang baru. Kitab-kitab yang baru yang membawa pemikiran-pemikiran yang merusak kitab-kitab akidah. yang menurut Muhammad Surur, penyakit dari kitab-kitab akidah itu karena di dalamnya adalah nas-nas dan hukum-hukum. Di dalam terdapat firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan pemikiran-pemikiran fulan. Apa pendapat fulan seorang tokoh, apa pendapat seorang filosof, apa pendapat seorang politikus. Itu yang diinginkan oleh Muhammad Surur. Dia tidak menginginkan nas-nas dan hukum-hukum. Fa'alaikum an tahzaru min hadhihi dasais al-batilah allati yuradu biha sarfu syababina an kutubi salafina salih. Maka wajib bagi, bagi kalian berhati-hati dari penyusupan-penyusupan yang batil ini yang tujuannya adalah untuk memalingkan para pemuda kaum muslimin dari kitab-kitab As-Salafus Salih. Ini fatwa dari Syekh Salih Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Ada sebagian mereka yang disebut sururiyin. Mereka mengatakan, lalu kenapa kami dihubungkan dengan Muhammad Surur? Kami tidak ada hubungan dengan Muhammad Surur. Tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Hubungan politik tidak ada, hubungan organisasi tidak ada. Kami berjalan sendiri. Penyebutan sururiyah ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah tidak mesti ketika seorang itu harus ada hubungan langsung dengan Muhammad surur. Tapi yang dimaksud dengan pemikiran as-sururiyah adalah kembali kepada pendapat mereka, pemikiran-pemikiran mereka yang mirip dengan pembawa pertama dari pemikiran tersebut. Siapa saja dari umat ini pada masa ini yang mereka membawa pemikiran-pemikiran khawarij, maka dia disebut khawarij. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung dengan khawarij zaman dahulu. Mereka tetap disebut khawarij. Siapa saja di zaman sekarang ini yang membawa pemikiran-pemikiran Ar-Rafidah maka dia disebut Syiah Rafidah meskipun tidak ada keterkaitan dengan Abdullah bin Sada yang pertama kali menyebarkan pemikiran-pemikiran Syiah Rafidah. Jadi dilihat dari pemikirannya. Kata mereka, lalu apa persamaan antara kami dengan pemikiran Muhammad Suruh? Kami tidak menghasilkan pemerintah. Ya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. As-sururiyah itu bisa diketahui dengan alamat dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Di antara sikap-sikap as-sururiyah adalah melecehkan para ulama. Ini diantara sifat-sifat asururiyah. Merendahkan para ulama. Mencela para ulama. Yang tujuannya pada hakikatnya adalah menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Di mana kami mencela para ulama? Kami memuji kok para ulama kami memuji Syekh bin Baz, kami memuji Syekh Nuzaimin, kami memuji Abdul Muhsin Al-Abbad. Naam, yang sejalan dengan hawa nafsu kalian. Namun yang sering menjadi sasaran tembak dari Hizbiyun, dari Sururiyun adalah yang sering berbicara tentang al-jarah wa Ta'adil yang menerangkan kesesatan-kesesatan mereka yang menisbahkan diri mereka kepada salaf kepada al-manhajus salafi mau contoh Firanda Firanda dan saya yakin orang-orang yang bersama Firanda tidak jauh dari pemikiran Firanda tidak jauh kita bisa mengenal dengan keakraban mereka Kata para ulama Al-Auza'i rahimahullah mengatakan man khafiyat anna bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersembunyi dari kita bid'ahnya tidak akan tersamarkan dari kita pergaulannya, pertemanannya. Fahimtum hada ya akhwat? Antum harus ini. Ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau yang mengatakan al mar'u ala dini khalili yambur ahdukum man yukhalil seseorang itu akan berjalan bersama dengan agama temannya hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia bersahabat dengan siapa dia berteman tidak akan jauh ya. kita tidak perlu untuk meneliti satu persatu si fulan ini apa kesesatannya si fulan ini apa kesesatannya kadang-kadang menyibukkan dan tidak ada waktu untuk meneliti setiap ceramah, setiap daerah mereka, setiap apa yang mereka tulis, menyibukkan. Namun cukup kita mengenal adanya poin-poin kesesatan yang mereka sebarkan sementara teman-temannya berdiam diri dan tidak melakukan pengingkaran bahkan menjadi sahabat karib berteman baik Masya Allah maka dia sama seperti mereka. Samakan orang itu dengan temannya. Firanda dengan kesesatannya dan yang menunjukkan kebencian terhadap para ulama terkhusus kepada Syekh Rabi. Hafizahullah taala. Benar-benar Syekh Rabi hafizahullah taala mihnah ujian bagi umat ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah sebagaimana para ulama dahulu menjadikan beberapa ulama yang dikenal dengan pembela sunnah mereka dijadikan sebagai ujian bagi ahlul hawa kata Imam Ahmad rahimahullah siapa yang berbicara keburukan tentang Hamad bin Salamah tuduh keislamannya Syekh Robi dikatakan berpemikiran khawarij. Coba. Sama si Firanda ini. Berpemikiran khawarij. Orang-orang yang bersama Syekh Robi mereka menganggap bahwa ucapan Syekh Robi seperti wahyu yang datang dari langit. Sungguh batil ucapan orang ini. Maka dan Syekh Rabi yang membentuk jamaah tahzir. Siapa di antara para ulama yang mengatakan Syekh Rabi demikian? Siapa? Yang mengatakan Syekh Rabi itu berpemikiran khawarij itu siapa? Nah, dari para ulama. Hah? Siapa? Tunjukkan. yang telah meninggal atau yang masih hidup? Tunjukkan siapa mereka. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Nazaimin, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Zain Al-Madkhali, Syekh Muqbil, yang sudah meninggal. Yang masih hidup, Syekh Saleh al fawzan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, siapa? Kita pengen tahu kalau ada yang mengucapkan apa hujahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelecehan terhadap para ulama salaf. Kalau ini datang dari firanda, maka orang-orang yang di dekatnya kurang lebih seperti itu. Ali musri Ali musri yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari As-Safih Safih orang yang bodoh ya. mungkin kata bodoh ini kurang masih kurang kalau Safih itu di bawahnya bodoh itu maaf maaf saya kalau diterjemahkan tolol gitu Nah, datang berkunjung ketika daurah datang ke Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala sebenarnya sudah dilarang tapi berhasil masuk tanpa izin orang ini luar biasa saya belum pernah melihat ada orang yang paling buruk akhlaknya dari orang yang disebut sebagai ustaz dari Ali Mesri Sangat buruk sekali. Ketika awal datang dia bertemu Syekh Abdullah Al-Bukhari. Saya cerita ini karena saya hadir langsung. dia ya, bertemu, Assalamualaikum, ya Syekh, nasitani. Kamu sudah lupa siapa saya, wahai Syekh. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, Mata araftuk hatta ansat. Kapan saya, saya kapan saya mengenal kamu sehingga saya lupa sama kamu? Kenal aja enggak? Lalu <laughs> kapan lupa ya Kapan saya mengenal kamu sehingga saya lupa sama kamu? Nah, akhirnya terjadi jasa. Kita sudah menunggu. Kira-kira pembahasan apa yang akan dibahas? Ternyata yang dibahas masalah dokter yang dinisbahkan pada Syekh Khalid Al-Zahiri. Hafizahullah. Ketika itu memang Syekh Khalid belum mendapatkan gelar dokter. Tapi ikhwan ketika menyebarkan pamflet daurah disebarkan Dokter Khalid bin Bahawi Al-Zahiri. Hafizahullah. Ini yang dibahas. Kif, sambil buat selebaran. Kenapa ini? tertulis di sini Dr. Khalid. Di situ ada Syekh Khalid loh. Di situ ada Syekh Khalid. Kenapa? Ditulis dokter. Wah, huwa laisa bi dokter. Gini. Dia bukan dokter. Ya Allah. Pembahasan besar dokter. Bikin malu. Nah, Syekh Khalid juga tidak tahu menahu. Siapa yang menyebut dokter Siapa? Kata beliau, kalaupun saya dokter, saya tidak ridho untuk ditulis dokter di situ. Dia berbangga dengan dokternya. Dokter tolol ini. Saya tidak pernah melihat ada dokter paling tolol dari Ali Musri. Nah, setelah itu dibahas. Ya. Sampai kepada pembahasan masalah ahli al-Turaf. Kata dia, saya berlepas diri dari ahli al-Turaf. Saya berlepas diri dari Ihya Turab. Saya mentahdir Ihya Turab. Masya Allah. Ana bilang, antum tahu teman antum? Siapa tuh? Firanda. Kenal? Eh, iya, saya kenal. Antum baca bukunya? Ya, saya hanya melihat itu aja. Baik. Apa menurut antum? Dia membela Ihya Turab. Kalau ternyata antum tahdir Ihya Turab, kenapa antum tidak membaca? Ya, saya hanya membaca gitu aja. Baik. Loh, ini permasalahan penting. Masalah agama seseorang kamu hanya membaca begitu saja. Kamu tidak memberi penilaian. Nah, enggak juga paham. Dokter enggak paham-paham. Sampai yang ada di sekitar itu sumpah melihat si dokter ini. Akhirnya ditinggalkan. Kita meninggalkan. Nah, Ketika kita semua meninggalkan, saya sempat lewat. Jadi yang tinggal di situ Syekh Abdul Al Bukhari dengan si dokter ini. Saya sempat lewat sampai saya kaget. Syekh Abdullah Al Bukhari, hafizahullah taala, dengan penuh adab menasihati orang ini. Ya. Beliau duduk bersila. Beliau duduk bersila dengan sopannya Syekh Abdullah tapi si dokter ini di depan si Abdullah Bukhari itu sambil baring. Ini. Sambil baring. Di depan Syekh Abdullah. Anak mengatakan, anak nggak salah lihat. Ya. ya. Sampai anak suruh salah seorang ikhwan. Ada Ustaz Komar. Coba aku lihat. Benar gak terlihat anaknya? Ini kurang ajar ini orang. Ustaz Komar lewat. Betul dan beliau meyakinkan Allah. Setelah itu saya yakin ini betul-betul qalilun ada Kurang ajar. Nah, mungkin dia menganggap dirinya dokter selevel dengan Syekh Abdullah Bukhari. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini model-model mereka, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mereka selalu mengatakan tentang diri-diri mereka. Kita harus mengajarkan akhlak yang mulia. Jangan seperti itu. Orang-orang suka mentahdir akhlaknya jelek-jelek. Menuduh orang berakhlak jelek. Seperti ini akhlaknya. Di hadapan seorang syekhus sunnah. Alhasil ma'asyar ikhwa rahimakumullah. Kalau kamu menganggap bahwa kamu selevel karena dia dokter, kamu juga dokter. Tapi apakah pantas kamu duduk di hadapan seorang yang sedang menasihati kamu dalam keadaan seperti itu? Ma'asyar ikhwa rahimakumullah. Ini bentuk-bentuk pelecehan terhadap para ulama. Lalu sebaliknya, mereka justru memuji-muji dan mengangkat-ngangkat orang-orang yang telah menyimpang. Orang-orang yang telah menyelisihi manhajus salaf. Menyanjung-nyanjung Abdul Hasan, menyanjung-nyanjung Ali Hasan, dan orang-orang yang semisal mereka ini dianggap bahwa mereka ini adalah ahli sunnah dengan penyimpangan mereka dengan pemikiran-pemikiran sesatnya mereka dan yang hal-hal yang seperti telah dibahas oleh para ulama sehingga tidak sepantasnya orang-orang yang mereka diketahui menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah wal ahwa lalu kemudian kita mendengarkan ucapan-ucapan mereka mendengarkan kaset-kaset mereka disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadwil islam Barang siapa yang memuliakan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu untuk merobohkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang tersenyum di hadapan wajah seorang ahlu bid'ah, maka sungguh dia telah meremehkan, merendahkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Allamah Syatibi rahimahullah فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم Asy-Syatibi menerangkan mengapa Fudail bin Iyad mengatakan siapa yang menyanjung memuliakan ahli bid'ah maka dia telah membantu untuk merobohkan Islam. Kata beliau, karena memuliakan ahli bid'ah akan menimbulkan dua kerusakan yang kembali kepada Islam dan merobohkan Islam. Yang pertama, iltifatul juhal wal ammati ila dhalika tawqir. Orang-orang yang jahil, demikian pula orang-orang yang awam, mereka akan melihat kepada pujian itu sehingga mereka meyakini bahwa ahlul bid'ah tersebut adalah orang yang paling afdal orang yang paling afdal wa anna ma huwa alaihi khairun dan apa yang ada pada pemikirannya itu adalah kebaikan lebih afdal daripada yang lain fayuaddi dhalika ila ittiba'ihi ala bid'atihi duna ittiba'i ahli sunnah ala sunnatihim maka ini menyebabkan dia akan mengikuti ahli bid'ah tersebut di atas bid'ahnya tidak mengikuti ahlus sunnah di atas sunnah mereka. Yang kedua, ketika disanjung ahlul bid'ah, maka dia seperti orang yang mendukung untuk memberi semangat menyebarkan bid'ah yang dimilikinya. Yang menyebabkan bid'ah itu semakin hidup dan sunnah itu pun dimatikan. Dan ini kata beliau hadmul Islam bi'in. Ini merobohkan Islam. Ketika bid'ah dihidupkan dan sunnah dimatikan. Maka ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah memuji ahlul bid'ah adalah perkara yang mungkar. Memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala beliau ditanya, Ma hukmu man yandahu ahlal bid'ah? Apa hukum orang yang memuji ahlul bid'ah? Kata beliau, Alladhi yandahu ahlal ahwa, Iza kana yandahuhum min ajl bid'ahihim, Fahuwa madfun bil batil. Orang yang memuji ahlul hawa, apabila dia memuji mereka, disebabkan karena bid'ah mereka, maka ini adalah pujian terhadap kebatilan waliyadzubillah wa amma idza madahahum fi amrin huwa mawjudun fihim min sifatin hamidah fa amruhu hayyin adapun kalau memuji mereka dalam perkara yang ada pada mereka dari sifat-sifat yang terpuji ini lebih ringan ini masih lebih ringan walakin la yanbaghi ayyumdaha ahlul bidah akan tetapi tidak sepantasnya ahlul bidah itu dipuji meskipun pada ahli bidah itu ada sifat-sifat yang terpuji tidak sepantasnya li'annahu qad yahmilu hadzal madha aw yadhunnu min wara'i hadzal madhi anna amrahum hayyin wa anna bid'ahum hayyinah sebab apabila dia memujinya maka akan disangka bahwa perkara yang ada padanya itu ringan dan disangka bahwa bid'ah yang dia bawa itu adalah perkara yang ringan, yang sepele. Sehingga dia memujinya. Tidak sepatasnya. Memuji orang-orang yang diketahui berjalan di atas penyimpangan. Menggunakan kaidah-kaidah yang batil untuk meruntuhkan dakwah salafiyah. Adnan Ur'ur, Abu Muhammad Al-Maghrawi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri dan siapa saja yang berjalan di atas penyimpangan tersebut tidak sepantasnya disanjung dan dipuji orang-orang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para ulama bahwa mereka berjalan di atas penyimpangan saya kira ini masyarakat dan kita lanjutkan pada sesi yang terakhir setelah mengerjakan salat al-asr والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله